السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين فلا أدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين <clears throat> وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah pada sore hari ini semoga Allah Jalla Ala memberikan nikmatnya dan kesempatannya tertuju terlebih khusus kepada An-Nisa Namun sebelumnya barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan syariatnya dan menurunkan wahyunya lirijali wan nisa'i untuk kaum lelaki dan kaum wanita bahkan Allah Jalla Subhanahu wa taala menggantungkan kebahagiaan hidup mereka laki-laki ataupun wanita pada syariat Allah Jalla Subhanahu wa taala dan Allah Jalla Jalaluh menjadikan segala maslahat hidup manusia itu laki-laki ataupun wanita berporos pada syariat Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim dan muslimah untuk ragu terhadap kesucian dan kesempurnaan syariatnya dan tidak ada peluang sekecil pun bagi manusia ini untuk melakukan pemberontakan terhadap syariat Allah. Tidak ada peluang bagi manusia ini laki-laki ataupun wanita untuk kemudian menyela atau tidak setuju terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena syariat untuk kemaslahatan manusia laki-laki ataupun wanita dimanapun dan kapanpun dia berada. Tidak kemudian karena terjadinya perubahan zaman. Lalu wanita boleh untuk melakukan pemberontakan terhadap syariat Allah. Menuntut kebebasan untuk kemudian lepas dari aturan-aturannya. Tidak sama sekali. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala menjadikan ketinggian hidup lelaki ataupun wanita itu bersama syariatnya. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala menggantungkan kemuliaan hidup laki-laki dan wanita dengan syariatnya rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla وعلا يقول يرفع الله alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman kepada Allah. Laki-laki ataupun wanita. Allah akan mengangkat derajatnya barakallahu fikum. Terlebih khusus kaum wanita. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, kita akan bertemu dengan surat An-Nisa. Apa arti An-Nisa? Wanita-wanita. Bahkan Allah Jalla wa'ala menamakan satu suratnya dengan nama seorang wanita. Surat apa? Maryam Barakallahu menunjukkan bagaimana Allah Jalla wa'ala menyamaratakan laki-laki dan wanita terkait dengan syariatnya. Kecuali syariat-syariat memang khusus bagi kaum lelaki dan khusus pula bagi kaum wanita rahimani wa rahimakumullah. Tapi secara umum bahwa syariat itu untuk kaum lelaki dan kaum wanita rahimani wa rahimakumullah. Pengangkatan derajat manusia ini di sisi Allah tidak terkait dia sebagai lelaki atau sebagai wanita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah yarfa'u aqwaman bihadal kitabi wa yadha'u bihi akhari. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan mengangkat suatu kaum, laki-laki ataupun wanita, bihadal kitabi, ay dengan Al-Quran ini. Bila dia kembali kepada Al-Quranul Karim, bila dia kembali kepada syariat Allah Jalla subhanahu, inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kaum laki-laki ataupun wanita di saat dia kembali kepada kalamullah wahyunya Allah Jalla Subhanah kembali kepada syariatnya dan Allah akan merendahkan dan menghinakan suatu kaum di saat dia meninggalkan syariat Allah Jalla Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Inna Allah yarfa'ul 'abda biqadri tamassukihi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh akan mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan berpegang teguhnya dia terhadap syariat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah innallaha yarfa'u darajatal 'abdi biqadri tamassukihi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Jalla Subhana akan mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Rahmatan wasi'atan. Di saat ditanya tentang seorang wali. Wali itu adalah sebuah nilai tinggi yang diberikan oleh Allah pada seorang. ditanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang wali barakallahu fikum qala rahimahullahu rahmatan wasi'ah idza ra'aytumur rajula yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i fala tusaddiquhu wala tagtarru bih hatta ta'lama mutaba'atahu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan apabila kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air. Bisa berjalan di atas air. Ada di Malaysia. Yang bisa berjalan di atas air. Au yatiru fil hawa atau terbang di udara. Ya. Kita tahunya kan film kartun yang bisa terbang di udara. Kata lima Syafi'i, kalau kalian melihat seseorang manusia insani bisa terbang di udara, fala tusaddiqu wala Jangan engkau tertipu kalau dia itu walinya Allah. Jangan percaya. Jangan tertipu dengannya. Sampai engkau melihat kepatuhan dia terhadap syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ataupun wanita, pengangkatan derajat kaum lelaki dan kaum wanita berporos pada syariat Allah Jalla Subhanahu. Siapapun yang dimau, mau diangkat martabatnya oleh Allah, laki-laki ataupun wanita, maka dia harus sejalan dan seiring dengan syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kazalika barakallahu fikum. Dengan syariat inilah, bila seorang lelaki atau seorang wanita berpegang teguh dengannya, berprinsip di dalam hidup dengannya, Allah Jalla wa'ala akan mengeluarkan dia menjadi dari golongan orang-orang yang khosarah wa nadamah. Orang-orang yang merugi dan menyesal di belakang hari. dalilu ala dhalik. Dalil yang menunjukkan demikian firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Asr. اقرأ لنا يا محمد Muhammad surat Al-Asr. Bacakan surat Al-Asr. Masya Allah. Kata Allah Jalla wa'ala demi wal asri demi waktu asar ay demi masa innal insana lafi khusr seluruh yang namanya jenis manusia laki-laki ataupun wanita berada dalam posisi merugi barakallahu fikum Dal, berada dalam kerugian Allah kemudian mengeluarkan menyelamatkan sebagian orang dari kerugian, dari penyesalan, dari kehinaan, kegagalan. Pertama dengan imannya kepada Allah Jalla Subhanahu. Dengan amal yang dia lakukan. Dengan dakwah, dengan kesabaran yang ada pada dirinya. Terus, kan tidak ada penyebutan. Barakallahu fikum. Laki-laki lebih baik dari wanita. Tidak. Allah mengumumkan seluruhnya. Yang merugi laki-laki ataupun wanita. Yang akan selamat dengan sifat-sifat yang disebutkan laki-laki ataupun wanita. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Berarti masuk padanya laki-laki ataupun wanita. Orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Laki-laki ataupun wanita. Dan beramal soleh laki-laki ataupun wanita. Mereka itu adalah terbaik manusia. Ulaikahum khairul bariyah. Mereka itulah manusia yang paling baik kata Allah Jalla Jalaluhu rahimani wa rahimakumullah. Lalu dengan apa? Seseorang kemudian menghinakan kaum wanita. Tidak ada barakallah fikum. Dan perlu kita ketahui pula Allah Azza wa Jalla menggariskan, meletakkan kaidah pemuliaan Allah pada hambanya, laki-laki ataupun wanita. Itu dikarenakan ketakwaan dia kepada Allah. Seorang suami menjadi pemimpin di rumah tangganya yang dipimpin memungkinkan akan menjadi lebih baik dari yang memimpin. Bila seorang istri itu bertakwa kepada Allah Jalla Subhanahu. Allah Jalla wa Ala fi kitabi "Inna akramakum" Terus. "Inna akramakum" indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terhormat yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Jalla Ala, Wahai manusia, wahai bangsa jin, laki-laki ataupun wanita, yang paling tinggi, yang paling bermartabat di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Mukaddimah ini tentu untuk mengingatkan. Semua orang berhak untuk menjadi yang paling terhormat dan paling mulia di sisi Allah. Kita tidak akan memperoleh dan mendapatkannya kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menutup kemungkinan sang istri lebih bertakwa kepada Allah dari suaminya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kembali barakallahu fikum. Di saat orang-orang jahiliyah memandang remeh dan enteng kaum wanita. Di saat barakallahu fikum orang-orang jahiliyah menganggap wanita itu tidak punya nilai dalam kehidupan manusia syariat. Allah datang dengan syariatnya. Allahu Jalla wa'ala mensyariatkan, datang dengan wahyunya. Menjelaskan bahwa wanita itu memiliki kemuliaan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi di dalam hidup ini rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allahu Jalla wa'ala menyebutkan ketinggian derajat dan martabat wanita itu di saat wanita itu tampil menjadi yang terbaik di dalam hidupnya. Tidak ada sekecil apapun yang akan mendongkrak kemuliaan kaum wanita kecuali Allah Jalla wa'ala telah menyebutkannya. Sehingga barakallahu fikum jangan ada wanita itu memberontak terhadap syariat Allah. Kalau bahasa sini memberontak itu apa? Sama ya. Hah? Membangkang. Jangan sampai ada wanita membangkang terhadap syariat Allah. Sekecil apapun. Lah ya akhi mungkin ukti anak ingin bebas hidupnya. Loh? Kok ingin bebas? Rahimani wa rahimakumullah. Artinya kan tidak mau terikat dengan syariat Allah. Akan hancur anti itu. Akan binasa. Rahimani wa rahimakumullah. Islam dengan syariatnya datang barakallahu fikum untuk mendongkrak, mengangkat martabat kaum wanita dengan setinggi-tingginya. Akan tetapi wanita itulah yang tidak mau diangkat oleh Allah Jalla wa'ala dengan syariatnya mayoritas mereka. Bagaimana tidak Nabi alaihi salatu wassalam yaqul uritun nara faru'aitu aktsara ahlihan nisa. Diperlihatkan di hadapanku neraka kata Rasul alaihi salatu wassalam kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Nerima enggak kira-kira wanita? dikatakan menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Kalau saya sebagai wanita nggak akan menerima kalau saya akan menjadi penghuni neraka. Berarti dia akan berusaha untuk menjadi penduduk yang paling sedikit yaitu penduduk surga dari kaum wanita. Dia berusaha. Tidak kemudian ada syariat nggak cocok, nggak sesuai dengan usaha, pikiran, langkahnya. Kok berat rasanya untuk nerimanya? Jangan! Allah tidak akan berbuat zalim terhadap seorang wanita pun dengan syariatnya. Allah tidak akan berbuat zalim dengan syariatnya sekecil apapun terhadap wanita rahimani wa rahimakumullah. Ya kalau di Indonesia ada barakallahu fikum seruan untuk kemudian namanya gender. Seruan untuk okay, persamaan barakallahu fikum di parlemen. Kalau laki-lakinya 50 persen apa kalau persen di sini? Sama. Peratus. Kalau laki-lakinya 100 persen, wanitanya juga harus 100 persen. Allahu Akbar. Ayat-ayat yang menghormati kaum wanita, ayat-ayat yang mendatangkan dengan kemaslahatan kaum wanita, menjaga dirinya, menjaga kehormatan, hilang ditendang, dibuang jauh-jauh rahimani wa rahimakumullah. Apa kemudian dengan tuntutan gender itu 50% 50% lalu negeri kaum muslimin akan maju, akan berjaya, akan menjadi nomor-nomor nomor satu ter sama sekali tidak. Malah akan menjadi bumerang terhadap negeri itu sendiri di sebuah negeri kafir. Kafir loh. Ada isyarat untuk kemudian melepaskan wanita dari jabatan-jabatannya. Ada yang tahu negerinya? Hah? Negeri mana? Apa itu? Oh negerinya. Melepaskan. Ini adalah tugasnya kaum lelaki. Berat orang lemah, akalnya lemah, agamanya lemah, ya, diciptakan dari tulang yang paling bengkok, kok malah mau memimpin negeri. Lah terus gimana? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus menyadari wahai kaum wanita bahwa Allah Jalla wa dengan syariatnya itu ingin menjaga kehormatan kaum wanita dan kemuliaan mereka. Fadru barakallahu fikum. Loh kalau sekiranya kita melaksanakan firman Allah wa qarna fi buyutikunna hendaklah kalian wahai kaum wanita bersedia tinggal di rumah-rumah kalian. Nanti nggak berkembang negeri ini. Apa iya? Masa sih dengan ya dengan wanita berada di rumahnya lalu negeri tidak berkembang? Tidak akan maju? Bukankah mereka bisa berkarya dari bilik-biliknya itu? Mencetak seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Bisa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum di saat orang-orang jahiliyah menganggap rendah hina kaum wanita, maka Islam itu datang untuk mendongkrak kewibawaan mereka, untuk mengangkat derajat mereka dan mengembalikan bahwa mereka juga berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah dan berhak untuk menjadi manusia yang terhormat di muka bumi ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kapan wanita itu menjadi makhluk yang terbaik di muka bumi. Menjadi makhluk yang baik di muka bumi. Di saat wanita itu mengembalikan hidup dan dirinya kepada syariat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih mengingat apa yang disabdakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sayyidatu nisa'i ahlil jannati arba'a. Kata Rasul alaih salatu wassalam. Pimpinan wanita-wanita surga itu ada empat. Masya Allah. Masya Allah barakallah fikum. Pimpinan wanita-wanita surga itu ada empat. Siapa mereka? Hah? Siapa mereka? Hah? Maryam bintu Imran. Dua. Asiyah bintu bintu Hah? Oh. Enggak jauh. Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim. Siapa Asiyah itu? Istrinya Fir'aun. Yang Allah Jalla wa'ala menyambutnya dan memberikan hidayah dengan keimanan. Hidup di tengah-tengah kediktatoran pemimpin kafir seperti Fir'aun. Itulah hidayah barakallahu fikum. Setelah Asiyah bintu Muzahim, siapa? Hah? Siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Ketiga Khadijah bintu Khuwailid. Tinggal satu sekarang belum. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disebutkan di dalam hadis rahimani wa rahimakumullah. Empat pimpinan wanita surga. Khadijah bintu Khuwailid. Asiyah bintu Muzahim. Maryam bintu Imran. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Lah pemimpin di dalam surga loh. Artinya bahwa wanita itu akan bisa menjadi manusia yang terbaik. Barakallahu fikum. Mari kita mendengarkan. Siapa wanita yang terbaik di dunia ini? Rawal Imam Muslim fi sahihih dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatu. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang huh? wanita yang soleha. Nabi Yuna menyebutkan dunia ini hiasan. Perhiasan dunia ini adalah wanita yang soleha. Hafidhani wa hafidhakumullah. Siapa yang solehah itu? Wanita mana dia? Wanita yang dikat, wanita dikatakan soleh adalah yang menunaikan hak-hak di dalam hidupnya. Hak siapa? pertama kali wanita itu harus tunaikan yaitu hak-hak Allah Jalla Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia menunaikan hak-hak Allah Jalla Jalalu dan menunaikan hak-hak rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Allah atas dirinya? sang wanita ini? Apa hak Allah Jalla wa'ala? Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'ad ibnu Jabalin. Atadri ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Apa jawaban Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu taala anhu? Muttafaqun alaih. La adri jawaban yang menyelamatkan, menjaga dan memelihara diri kita. Tahukah engkau wahai Mu'ad, apa itu hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala? Apa itu hak-hak Allah Jalla subhanahu atas hambanya? Dan hak hamba atas Allah. Jawaban Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu singkat. La adri. Eh, tidak jawaban bukan adri. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kata Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, memberitahukan kepada seluruh umatnya akan hak Allah yang harus dia tunaikan, laki-laki ataupun perempuan. Hakkullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah Jalla wa'ala atas hamba-hambanya, laki-laki ataupun wanita, mereka menyembah Allah Jalla wa'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun hak Allah Jalla wa'ala yang harus ditunaikan. Dan ini hak yang paling terbesar di dalam hidup. Jangan sampai kita seringnya menuntut hak tetapi tidak mau melaksanakan hak Allah Jalla Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum sesuatu yang amat sangat besar yang harus kita jaga dan perhatikan yang terkait dengan hak Allah Jalla Subhanahu. Bila seorang lelaki, seorang wanita benar-benar menjaga hak Allah Jalla Jalaluh dengan nyalah dia akan menjadi orang yang mulia dan terhormat. Coba sekarang dilihat dan diperiksa kondisi kaum wanita di masa kita sekarang ini. Allahu yahfaduna jami'an. Yahfaduna wa iyyakum. Ngeri barakallahu fikum penampilan mereka. Tidak usah berbicara dengan wanita yang memamerkan auratnya. Ada yang memakai kerudung tapi semua yang terkait dengan barakallahu fikum tubuhnya nampak kelihatan. Bentuk tubuhnya rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamat afiyah Jadi barakallahu fikum. Ini penampilan yang mengundang agar kita semangat tampil menyerukan kepada mereka menyerukan mereka kepada akidah yang benar. Karena ini fondasi untuk kemudian adanya ketundukan kepada Tuhan siap menerima syariat Allah di saat fondasi ini bagus dan baik. Jangan sampai seorang suami belum mendidik istrinya, ia belum mengajarkan kepadanya lalu kemudian dipaksa. Jangan sampai. Kita akan bahas barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama yang harus dididik rahimani wa rahimakumullah kaum wanita adalah memperbaiki dan memperbagus akidahnya. Bagaimana cara kita? Ya. Bagaimana cara kita sekarang? untuk melakukan perubahan pendidikan pada generasi yang akan datang. Berarti kita harus laksanakan pesan Allah Jalla Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu Jaga keluargamu dari api neraka. Kalau mungkin kita sebagai kedua orang tua telah berlalu. Dan kita harus memberikan contoh. Sekarang anak-anak putri-putri kita ini. Harus kita jadikan menjadi orang yang siap. Untuk kemudian menerima syariat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Melalui pendidikan akidah kita tanamkan dari semenjak kecil. Ketundukan, kepatuhan, kesucian hatinya. Karena apabila akidahnya telah tunduk, dialah yang akan menjadikan memiliki kesiapan untuk menerima syariat Allah Jalla Subhanahu. Hak Allah yang harus kita utamakan. Seorang wanita bila ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan suaminya, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan wanita, maka dia harus menjaga hak-hak Allah Jalla Subhanahu di dalam hidupnya barakallahu fikum. Aduh, kita disibukkan oleh putra-putri kita. Jadikan ini lapangan ibadah. Jangan mengeluh. Barakallahu fikum. Mungkin mengeluh, ya Allah, suami saya begini, anaknya banyak, ya. Jangan mengeluh. Jadikan semuanya itu sebagai lapangan beribadah kepada Allah. Bersabar mendidiknya dengan kesanggupan kita. Bersabar berkhidmat terhadap suami di rumah terlalu banyak peluang untuk menjadi orang yang taat dan dekat dengan Allah Jalla Subhanahu. Bagi seorang wanita, barakallahu fikum. Mungkin suami saya kok sebentar-bentar minta dimasakkan, sebentar-bentar minta ini, minta itu. Terganggu, jangan. Tapi jadikan itu peluang untuk engkau beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu yang memerintahkan engkau untuk taat kepada suami dalam perkara yang tidak bermaksiat Allahu Jalla Subhanahu. Maka jadikanlah bentuk ketaatan ini sebagai lapangan ibadah di sisi Allahumma Jalla Subhanahu wa taala. Kita masih mendengar ceritanya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil air untuk memberikan minum terhadap tunggangannya dia. Kalau sekarang gampang kan? Hidupkan, nyala sudah mesin. Jalan sendiri airnya. Tinggal buka keran. Tapi kok banyak ngeluhnya, Barakallah Banyak ngeluhnya. Rahimani wa rahim. Semuanya digampangkan. Kalau mau mencuci pakaian dulu, harus ngambil dari tempat yang jauh. Nimba. Dia yang mengadon ngadon ya, bikin roti, mengasih eh, petunggangan makanan sampai tebel tangannya Fatimah radhiyallahu taala anha berkhidmat terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena hal itulah dia datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk meminta khodim. Apa khodim? pembantu datang kepada Rasul alaihi salatu Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, putri dengan menantunya Rasul alaihi salatu minta Kata Nabi alaihi salatu "Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang bila engkau membacanya akan hilang kelelahan dan kecapean." tidak langsung ini loh hadiah Buddha yang akan membantu kalian. Tidak. Nabi Alaihissalam wassalam membimbing kepada yang lebih mulia dalam hidupnya berdua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasul Alaihissalam wassalam mengajarkan kepadanya doa. Apabila dia baca di saat menuju tempat tidurnya. Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan dari kelelahan dan kecapean. Apa doanya? Kip. Terus? Terus? Ah, santa. Ah, santa barakallah ketika menuju pembaringannya apalagi kita kaum lelaki ya kerja di luar lelah capek mencarikan nafkah buat diri kita buat istri kita buat anak-anak kita lelah barakallahu fikum ingat doanya yang diajarkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini menjelaskan Allah akan menghilangkan dari kelelahan dan kecapean. Apabila barakallahu dia membacanya di saat dia naik ke pembaringannya barakallahu Bertasbih 33 kali. Bertau tasbih ya. Bertasbih ya. Apa? Membaca apa? Bertasbih membaca subhanallah 33 kali. Bertahmid 33 kali alhamdulillah. Ya, membaca alhamdulillah 33 kali, bertakbir dalam satu riwayat 33 kali, dalam satu riwayat 34 kali, genap 100 ringan. Lalu kemudian Allah menghilangkan kita dari lelah dan capek barakallahu fikum. Subhanallah. Rasulullah tidak segera menghadiahkan kepadanya pembantu untuk meringankan beban putrinya Fatimah. Tidak. Karena itu adalah lapangan amal soleh ibadah bagi seorang wanita. Berkhidmat kepada suaminya barakallahu fikum. Lalu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang ibu itu wanita adalah madrasah pertama kali putra dan putrinya. Sebagai madrasah, maka dia harus terdepan menjadi yang paling baik. Dia harus menjadi orang yang terdepan yang paling baik rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah berwasiat melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum lelaki untuk mencari calon madrasah buat anak-anak keturunannya adalah yang solehah. Wanita yang solehah yang benar-benar menjaga hak Allah Jalla Subhanahu dan hak Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jaga syariat Allah. Dia cari. Dia pelajari. Mana syariat yang belum saya lakukan, yang belum saya ilmu, yang belum saya amalkan. Di sela-sela. Barakallahu fikum. Kosongnya di rumah. Dia mendengarkan kaset-kaset. Dia mendengarkan membaca Al-Quran pertama kali. Iya. Dia penuhkan dirinya dengan sholat duha. Ia di sela-sela kekosongan menunggu kedatangan sang suami semua sudah selesai. Dia mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanah. Di tempat barakallahu fikum sholatnya. Dia mendoakan suaminya, Ya Allah, jaga suami saya dalam safarnya. Ya Allah, jaga, jadikan anak saya ini berbarokah di dalam hidup. Subhanallah. Jikalau seorang wanita melakukan hal itu, Allah Jalla wa'ala akan membantu dalam segala urusan hidup dia, suaminya, dan juga anak-anaknya rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan heran jikalau kemudian dari wanita yang seperti ini lahir pejuang-pejuang Islam rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak hanya kemudian berdoa semata, tetapi dia membantu dengan ketaatan dirinya kepada Allah Jalla Subhanahu. Sang suami berperang di medan laga, dia mendidik anaknya di rumah. Setelah wafat sang suami, dia munculkan putranya menjadi pejuang agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Lah tapi kalau wanita tidak mau mempedulikan agamanya, bagaimana akan mempedulikan agama siapa? Agama anak-anaknya. Kalau sebagai pimpinan suami tidak memperduli, tidak mempedulikan agamanya sendiri, bagaimana dia akan mempedulikan agama istri dan anaknya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum disinilah kita sadar. Kita menemukan anak-anak kok nggak sholat, sudah muda, sudah akil balik, nggak sholat, wanitanya nggak sholat. Setelah dicek, oh pantas. Kenapa pantas? Bapaknya sendiri nggak sholat. Ibunya sendiri nggak sembahyang. Sembahyang ya kalau bahasa sini. Hah? Iya. Kalau bahasanya di di Indonesia sembahyang itu dipakai oleh orang-orang Hindu loh ya. Istilahnya. <laughs> Hah? Iya di Bali sembahyang gitu loh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana anaknya akan beribadah kepada Allah sementara dia sebagai bapak dan um, abi dan ummi tidak menjaga ketaatan dirinya kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum seorang istri, dia harus benar-benar menjaga hubungan baiknya pertama kali dengan Allah. Dan dia akan berhubungan baik dengan suaminya. Barakallahu fikum. Ini inti sarinya. Kedua, seorang wanita. Wanita yang solehah, wanita yang benar-benar menjaga hak ibu bapaknya bila belum menikah. Dia menjaga hak-hak kedua orang tuanya barakallahu fikum. Dia mencari jalan atau jalur ilmu tentang bakti kepada kedua orang tua. Dan dia berusaha belajar bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Dia tunaikan hak kedua orang tuanya karena Allah yang memerintahkan dia. Kalau sekarang kan enggak. Banyak wanita-wanita yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya melarang untuk keluar malam contohnya. Membantah. Ingin bebas. Ingin lepas. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah berlalu dengan masa seperti itu, jangan sampai terulang pada generasi kita yang akan datang. Kita harus mewujudkan wanita-wanita yang solehah. Lah kalau di majelis ini misalkan, satu melahirkan lima wanita, putri, dididik, dijaga, dipelihara, diperhatikan agamanya. Amal jariah besar atau tidak bagi seorang ibu dan bapak? Jawabannya iya. Ketika anak ini soleh, solehah, kita carikan suami yang soleh yang akan menemaninya. Lahir dari yang soleh ini, cucu yang soleh dan solehah. Bagaimana kita tidak bangga hatinya? berbesar jiwa di dunia ini melakukan islah perbaikan dan perusakan padanya. Memunculkan anak-anak keturunan cucu terus ke bawahnya. Apa namanya? Cicit terus. Hah? Terus ke bawahnya. Orang-orang yang soleh dan solehah. Barakallah Bukankah kita sudah menabung yang banyak di sisi Allah? Seorang kedua orang tua diselamatkan untuk tidak terjatuh di dalam neraka karena anaknya yang soleh. Di saat dia masuk ke liang lahat yang sangat-sangat sempit, digalikan satu kali satu, misalkan setelah digalikan satu kali satu miring ke arah barat, lubang kecil. Lalu diselip badannya. Tahu diselip ya? Dimasukkan, ditaruh di lubang yang kecil. Setelah itu diuruk, ditutup lubang kecil itu, diuruk lagi dari atas. Tidak ada peluang lagi untuk beramal soleh. Anak kita yang soleh dan solehah akan membantu kita dari atas dunia. Apa kata Nabi Yuna alaih salatu wassalam? Ida mata benu Adam. Terus. In qata'a amaluhu illa min salati. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, putus sudah semua amalnya. Kecuali Kecuali tiga kata Rasul Ali alaihissalatu wassalam. Pertama, kib sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diajarkan, yang diambil manfaat. Ya. Sebagai seorang suami, dia sabar mengajar mendidik istrinya. Sebagai seorang istri, dia sabar mendidik anaknya. Diambil ilmu, manfaat oleh anaknya, barakallahu fikum. Ditambah yang ketiga. Anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tua. Subhanallah. Keberuntungan di alam yang kedua ini alam yang menjadi pintu alam akhirat sudah dikirimkan oleh anak keturunan kita yang soleh. Memberikan manfaat kepada kita. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu. Seorang wanita. Setelah menunaikan hak Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Sebelum menikah. Dia harus mengedepankan hak siapa? hak kedua orang tua. Tapi kalau dia setelah menikah, setelah berkeluarga, maka hak yang harus dikedepankan adalah hak siapa? Hak suaminya rahimani wa rahimakumullah. Rawa Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu seorang bapak datang melapor kepada Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Kenapa melapornya? Terkait dengan putrinya tidak mau dinikahkan. Belum mau dinikahkan. Melapor kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Sang wanita, sang putri mengatakan kepada beliau, Ya Rasulullah saya tidak akan menikah. Sampai engkau memberitahukan hak suami atas seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana lahu bihi qarhun Kalau sekiranya sang suami itu punya luka dan bercucuran darah darinya. Atau kharaja keluar nanah biman kharaihi dari hidungnya. Lalu dia menjilatnya. Belum menunaikan hak-hak sang suami. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan tentang besarnya hak suami atas seorang apa? istri barakallahu fikum. Rawal Imam Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala kata Nabi alaihi salatu wassalam Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan seorang istri untuk apa? Sujud di hadapan suaminya. Ini pintu-pintu untuk kemudian wanita itu bisa meraih kemuliaan. Makanya jangan sampai wanita itu banyak berkeluh kesah mengeluh karena pekerjaan ada di, yang ada di rumah. Jangan. Tapi manfaatkan dan gunakan itu menjadi medan, lapangan untuk beramal soleh. Rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kama akhrajahul Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an uritun nara faraitu aktsaru ahlihan nisa. Ditampilkan kepadaku neraka, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Allahu Akbar. Dalam riwayat Imam Tirmidzi fi jami'i Qala sallallahu alaihi wasallam, aqallu sakinin nisa aqallu sakinil jannati an nisa'u penghuni surga yang paling sedikit apa dari kaum wanita ini kan besarlah ya rasul yang memberitakan bahwa penghuni surga eh, wanita itu kebanyakan menjadi penghuni neraka. Ini kan besar persoalannya. Sudah ada ketentuan syariat dan pemberitahuan bahwa penghuni surga yang paling sedikit itu kaum wanita. Berarti mayoritasnya. Penduduk surga itu paling sedikit adalah kaum wanita. Berarti Hah? wanita itu penghuni neraka yang terbanyak. Para sahabat Nabi bertanya, Barakallahu fikum. Hal yakfur billahi. Apakah wanita itu menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena kufurnya kepada Allah? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? La, tidak. Bukan karena kufurnya kepada Allah. Mereka beriman. Akan tetapi yakfurnal akhir. Kebanyakan mereka menjadi penghuni neraka. Bukan karena kekafiran dia kepada Allah. Tetapi karena jelek pergaulan bersama suaminya. Ini kan mayoritas. Kalau ngomeli suaminya enaknya, ya, salah suaminya sedikit saja. Wah, jadi besar. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ya. Barakallahu fikum. Lalu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menjelaskan. Masuknya kaum wanita kebanyakan mereka ke dalam sorga bukan karena kufur mereka kepada Allah, bukan. Tetapi karena jelek pergaulannya bersama suaminya. Contohnya bagaimana? Mari kita dengarkan Rasul kita yang memberitahukan Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberitahukan, In ahsanta ilaiha dahrah wa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minkal khaira qal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh jelek pergaulannya seorang istri di hadapan suaminya dalam pergaulan, jelek pergaulannya, kata Nabi alaihi salatu kalau engkau berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, engkau berbaik berbuat baik padanya. Kesalahan kekeliruan yang ada pada dirinya Anda maklumi sabar. Tiba-tiba melihat kekeliruan dan kesalahan pada diri Anda kata Nabi SAW. dia lalu mengatakan, saya nggak pernah melihat engkau berbuat baik sama saya. Dihapuskan bertahun-tahun dijelekkan suaminya, dijatuhkan di hadapannya, di hadapan keluarganya, difitnah. Ya Allah. Wanita yang tidak berilmu dan beragama. Kalau sekiranya ada wanita yang belajar sunnah Rasul alaih salatu wassalam, perilakunya jelek di hadapan suaminya, ya perlu diapain kalau ini? Dikasih apa? kalau sampai jelek perilaku dan akhlaknya di hadapan suaminya, apa yang kita lakukan? Hah? Apa ngasah golok? Tahu golok ya? Parang. Ini keterlaluan wanita sudah jadi rakyat jelas, takut malah macam-macam. Misalkan, oh tidak. Rasulullah berpesan-pesan yang amat sangat besar. Apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Istausu bin nisa'i khaira. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bimbinglah, wasiatkanlah, nasihatkanlah kaum wanita itu nasihat yang baik. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok wanita lo, istri. Yang kita cari dan yang kita butuhkan itu. Ini lo hakikat penciptaannya. Kata Rasul Shallallahu salatu wassalam. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Sampai Nabi Shallallahu salatu wassalam mengatakan. Wahai para suami. Wahai para lelaki. In ahsanta ilaiha dahra. Kalau engkau berusaha ber... Eh, in In zahabta ilaiha tuqimah kasarta. Kata Rasul alaihissalatu wassalam. Wahai para lelaki, wahai kaum suami, ini lo kedudukan, ini dia. Istrimu ini asal penciptaannya ini dari tulang yang paling bengkok. Kalau engkau berusaha meluruskannya, khawatir engkau akan mematahkannya serba salah. Kalau dibiarkan yang bengkok ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu a'waj. Terus akan menjadi bengkok. Mau diluruskan, hati-hati lo, Anda akan mematahkannya. Ya, bengkok, kayu bengkok, langsung Dipaksa untuk lurus. Kira-kira bagaimana hasilnya? Patah. Tapi kalau engkau biarkan dia bengkok, kalau engkau biarkan tidak kemudian dididik, tidak diarahkan, tidak dibimbing, maka terus akan menjadi bengkok barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala yakun. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai kaum lelaki, wahai para suami, di antara istri-istri itu, di antara anak-anak itu, ada yang akan menjadi musuh bagi engkau. Berhati-hatilah engkau. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka karena sedikitnya penghuni surga dari kaum wanita, jangan sampai wanita yang hadir di sini nggak mau menjadi penduduk surga. Iya? Bagaimana caranya? Kal gaji, eh, kaji, gali bimbingan-bimbingan Allah di dalam Al-Quran dan bimbingan-bimbingan Rasulnya di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan, kerjakan rahimani wa rahimakumullah. Kedua, Rasul memberitahukan kita tentang jati diri wanita, wahai kaum lelaki. Mereka adalah wanita yang pendek akalnya, kurang akalnya, dan kurang apa? Hah? Agamanya kurang akal, kurang agama. Antum pernah menemukan kurang akal enggak? Iya kan yang sudah menikah, sudah menemukan kurang akalnya wanita itu. Sedikit kata tersinggung. Ini putus asa. Pokoknya sudah. Ya. Jadi bukan lagi larinya kalau lelaki kan. Masya Allah tegar tapi kalau lakinya kurang akal dia Gimana? Sama kan? Hah? Sama juga barakallahu fikum. Ya? Ada ujian, lihat istrinya nangis, ikut nangis. Iya? Semestinya kan tampil ngelus-lus istrinya, membesarkan hati istrinya, membesarkan jiwa istrinya. Kan begitu. Ini barang-barang nangis. Loh gimana problem itu akan selesai barakallahu fikum? Ya, semestinya tidak demikian. Wanita adalah orang yang kurang agamanya. Maksudnya kurang akalnya itu bukankah kalau dia bersaksi disyaratkan wanita itu jumlahnya berapa? Dua. Laki-laki cukup satu. Dalam persaksian. Terkait dengan persoalan agama, wanita itu kurang agamanya. Dari sisi mana? Kalau datang bulannya nggak sholat. Ya? Datang bulannya nggak berpuasa. Yang sudah berkeluarga menemukan. Ya? Ketika barakallahu fikum, seorang istri datang bulannya Syaitannya itu besar. Gede barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Syaitannya itu besar. Maka suaminya lah yang akan menjadi penyempurna di dalam hidup istrinya yang kurang akal, kurang agama. Maka dari sini barakallahu fikum saya ingatkan kepada kaum hawa wanita Rasulullah menyebutkan Ternyata pintu yang sering menjatuhkan seorang wanita ke dalam neraka karena jelek hubungannya dengan sang suami. Ingat, wanita, suami yang menemani kita itu adalah manusia biasa. Terkadang jelek ucapan, jelek perangai karena kesalahan yang dilakukan oleh sang suami. Enggak nerima istri kalau suaminya itu salah. Enggak membuka pintu maaf. Maka perlu diingatkan. Suami yang menemani engkau itu adalah manusia biasa. Bukan malaikat yang diturunkan oleh Allah dari atas langit lalu tidak bersalah. Mungkin seorang istri, saya kepingin suami saya itu menjadi seperti Rasul alaihissalatu wassalam baiknya perilakunya. Iya. Kalau engkau kepingin dia jadi Rasul atau seperti Abu Bakar, nanti juga kan harus menjadi Aisyah dong. Iya. Jangan nuntut sang suami saja menuntut suami seperti Rasul akhlaknya, adabnya. Tetapi dia tidak mau berakhlak beradab seperti istrinya Rasul. Kan salah. Iya? Atau barakallahu fikum suami, saya kepingin Anda itu seperti Khadijah. Iya. Kalau engkau kepingin saya ini menjadi Khadijah, ya tampil juga engkau berakhlak seperti Rasulullah lah nanti digugat balik kalau begitu. Iya? Semestinya kan harus sama-sama gandeng tangan istri menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Sang istri harus menggandeng tangan suaminya menuju ridhonya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Diterima, diridhoi oleh Allah jalan hidupnya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an harus belajar agama Allah. Ingat wahai para suami, wanita yang menemani kita itu adalah wanita dari kalangan manusia. Bukan wanita surga yang diturunkan oleh Allah untuk mendampingi hidup kita, lalu menginginkan istri tidak bersalah. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita sudah paham, berarti suami saya manusia biasa seperti saya. Istri saya manusia biasa, berarti banyak salahnya. Rasulullah mengatakan, Kullu bani Adam khotta, wa khairul khotta'ina at-tawabun. Ya, kalau sang istri demikian, sang suami demikian kan enak. Ya. Di saat sang suami menganggap barakallahu fikum istrinya manusia biasa atau sebaliknya berarti dia akan menerima kekurangan suaminya. Kalau salah terjatuh dalam dosa, digandeng suaminya untuk bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya wanita yang taat, yang solehah itu wanita yang membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum. Kita kepingin banyak cobaan dan ujian di dalam hidup kita bersama istri banyak perkara yang kita silang pendapat padanya. Jadikan itu semuanya sebagai barakallahu fikum kerikil-kerikil tajam untuk kita berhati-hati dan berusaha untuk selamat. Kiat yang disebutkan oleh Nabi Yun alaihissalatu wassalam. Untuk kemudian meringankan tidak menghilangkan loya. Karena tidak ada yang namanya keluarga muslim yang lepas dari problematika hidup. Tidak ada. Kalau membaca kehidupan Rasul dan para istri-istrinya, kita akan menemukan. Dari situ bagaimanapun solehnya sang suami, solehnya sang istri, yang namanya problem rumah tangga itu tetap ada tetap ada rahimani warhimakumullah. Tapi kita akan dituntut untuk menyelesaikannya. Mencari jalan keluar darinya. Maka jalan keluar yang terbaik adalah di saat sang suami menjaga hak-hak Allah di dalam hidupnya. Dan di saat sang istri menjaga hak-hak Allah Jalla Subhanah di dalam hidupnya barakallahu fikum. Inilah yang akan cepat menyelesaikan segala problematika rumah tangga itu rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan khususnya kepada kaum wanita harus bersemangat belajar agama Allah Jalla Subhana. Bagi sang suami harus memompa semangat istrinya untuk belajar dan membantu kemudahannya untuk belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.